Pohon tebu ya, disebut kosob. Ya. Karena pering juga dibilang kosob, bambu juga dibilang kosob, maka yang dibikin gula disebut dengan kosob sukar. Kosob sukar, sukar gula. Asabatu afa, pohon-pohon tebu tadi terkena hama atau kejelekan-kejelekan sehingga tidak hasil, tidak hasil dengan bagus. Ya. Fashtar sukar fi maqibalaka maka belilah gula di daerahmu. Demikian isi suratnya. Qala fa'ata sahib sukkar. Maka dia datang ke sepemilik gula. Faqala ah, falam ya'ti alaihi illa qalil. Maka kebun yang rusak tadi tidak mendatangkan gula kecuali sedikit sekali. Sedangkan yang tadi disuruh untuk membeli di daerahmu ternyata datang dalam jumlah besar. Rabaha thalathina alfan. Mendapatkan keuntungan sampai 30 ribu. Kala. Tetapi beliau tidak tenteram. Ini yang menjadi syahid terhadap apa yang dilakukan oleh mereka para ulama tentang da'ma yaribuk ila mala la yaribuk. Dia tidak tentram hati. Gelisah. Kenapa gelisah? Karena ini dalam keadaan di sini wahin dengan di sana. Di sana keadaannya subur, makmur. darah dia dalam keadaan pohon-pohonnya, pohon-pohon gula tadi, pohon tebu-tebu tadi rusak, jelek. Tidak menghasilkan kecuali sedikit. Maka ketika beli di sana sampai ke sini sudah lain harganya yang di sana tidak tahu menahu, maka harganya dalam keadaan normal. Maka dia mendapatkan keuntungan besar. Ketika dia mendapatkan keuntungan besar dia bingung. Bukan gembira. Kenapa? Dia mulai ragu. Apakah jual beli seperti ini sah atau tidak sah? Apakah jual beli seperti ini dalam keadaan dibenarkan atau tidak dibenarkan? Maka didatangkan, datangi penjual yang menjual kepada dia. fa Sahibah sukar Kemudian dikatakan ya hadza inna gulami kana kataba ilayya bahwasanya budakmu ah, budakku datang kepadamu begini dan begitu. Falam ulimka tapi aku tidak memberitahu kamu bahwa itu budakku dan itu adalah atas suruhanku. Maka silakan Aqinni fi mashtaraitu mink. Sekarang kamu tentukan kembali. Tentukan kembali angkanya, harganya dan sebagainya bahwa itu ternyata aku yang beli. Karena dalam keadaan di tempatku begini keadaannya, <laughs> tebu-tebunya. Ternyata orang tadi mengatakan kod a'lam tanil a. Sekarang engkau telah beritahu aku bahwa engkau begini begini begini. Aku sudah tahu. wakat tayyib tuhulak dan aku sudah riba aku sudah anggap itu adalah tayyib perdagangan dan aku berikan untukmu dengan harga yang sudah ditentukan. Ini enggak dirubah, enggak dikurangi, Barangnya nggak dinaikkan harganya. Padahal wajarnya naikkan harganya. Karena waktu itu adalah sangat dibutuhkan di negerinya. Ini kaitannya dengan harga pasar. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang pernah belajar tentang harga pasar akan paham. Bahwasanya tidak boleh menjual barang dalam keadaan belum diketahui harga pasar. Tidak boleh mencegat penjual di pinggir kota. Belum tahu bagaimana harga di kota. Ternyata harganya dalam keadaan sudah sangat tinggi karena banyak di daerah situ yang tebu-tebunya tidak subur. Tetapi ini menyuruh budaknya untuk beli di kampung lain. Ternyata untung besar. Tapi dia gelisah. Apa ini sah atau tidak sah? Disampaikan ke sana, didatangi langsung dan dikatakan kemarin yang beli itu budakku. Dan aku begini-begini di daerahku. Dan aku pedagang. Sedangkan di sana harganya sudah sekian dan keadaannya demikian demikian demikian. Aku beritahu kamu segala sesuatu, silahkan koreksi kembali harganya supaya tidak ada rahib. Subhanallah. Ini salaf. Dia koreksi kembali dan dia ingin agar harganya betul-betul normal. Sesuai dengan harga yang di pasar. Ternyata pemiliknya masih tetap menyatakan tidak. Aku sudah sekarang sudah tahu dan engkau telah beritahu aku keadaan-keadaannya selesai. Jazakallah keluar dan aku tetap memberikan kepadamu dengan harga itu. Aku ridho untuk kamu. Faraja'a falam yahtamil qalbuhu. Dia pulang. Tapi hatinya lam yahtamil, masih belum terima hatinya. Masih enggak tenang. Fa'atahu, maka dia balik kembali. Faqala ya hadza, inni lam ati hadzal amr min qibali wajhihi. Fa uhibbu an tastaridda hadzal bayt. Ya fulan, sungguh aku tidak menghadapmu secara langsung ketika itu, ketika belinya. Maka aku ingin untuk dibatalkan saja jual beli ini. Aku kembalikan barangku dan kau kembalikan duitku. Fama zalabihi hatta radda alaih. Terus memohon untuk dibatalkan harganya. Qanifidina azakumullah. Ingin dikembalikan barangnya dan ambil duitnya. Mengapa? Da'ama yaribuk ila mana yaribuk. Untuk meninggalkan apa yang meragu-ragukan, yang membuat hati gelisah, kepada apa yang membuat hati tenram. Ini keadaan dulu di zaman salafus salih. Tidak seperti sekarang, justru sebaliknya. Minta ditukar kalau rugi, pokoknya ganti, pokoknya ganti, pokoknya nggak jadi. Tapi kalau untung, boro-boro akan kembali. Karena ternyata ini justru ketika keuntungannya besar, karena ada kasus seperti itu, dia gelisah. Jangan-jangan ini tidak tidak halal dan jual belinya tidak sah. Tentunya ketika dikembalikan, siapa yang untung? Pemilik barang tadi. Tadi jualnya dengan harga normal biasa, ternyata harga gula ketika sudah naik di kampung sebelah. Dia untung sungguhnya. Tapi karena dia orang baik, <laughs> tidak. Aku sudah menjual seharga itu, maka aku berikan seharga itu. Aku ridho untuk kamu. Karena kebetulan beliau juga orang saleh. <laughs> Maka aku ridho untuk orang saleh. Tetapi karena ketidaktentraman dalam hati dia memohon tidak, batalkan saja jual beli ini. <laughs> Wa kana Yunus ibn Ubaid idza tuliba al-mata' ونفق وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب يونس ابن عبيد إذا طلب المتاع ونفق kalau ada sesuatu barang yang dicari wa nafaqa wa arsala yashtarihi dan kemudian dia beli barang itu, yaqul dia katakan kepada pesuruhnya, liman yashtari lahu kepada orang yang akan membelikannya, sampaikan kepadanya bahwa barang dia sedang dicari. Sedang cari orang. Ya. A'lim man tashtari minhu annal mata qad tuliba. Lihat, ini juga satu keunikan dari salafus saleh. Ya. Ada barang yang dia punya. Orang-orang sedang mencari barang itu. Ya. Kamu tahu si fulan punya. Kamu beli dan kamu akan tawarkan pada mereka dengan harga tinggi, niscaya mereka semua akan mau beli dengan harga tinggi karena sedang dicari. Petuliba. Biasanya kalau kita berusaha supaya orang ini jangan tahu bahwa itu sedang dicari. Ya. Kamu punya barang ini ya, punya. Saya beli aja sekian sekian sekian. Enggak memberitahu bahkan di pesan-pesan awas kalau kamu ngomong ini sedang dicari. Jangan ngomong seluruhnya. Tapi ini sebaliknya. Yunus bin Ubaid justru menyatakan kasih tahu dia bahwa barang dia sedang dicari orang. Jadi harganya berapa? Kenapa? Untuk apa kok seperti itu? Supaya dia menerima barang dengan harga yang benar-benar orang itu ridho. Jangan sampai dia dapat barang itu, ternyata orang itu dengar dari orang lain, ternyata barangnya sedang dicari orang, dengan harganya sudah tinggi, maka dia akan kecewa. Dan tidak terjadi keridhaan antara dua belah pihak. Sehingga Kata beliau pada budaknya, belikan barang si fulan dan katakan kepadanya bahwa barangmu sedang dicari orang. Kemudian tanyakan harganya berapa. Ini adalah kehati-hatian mereka. Al-wara yang dikatakan oleh Hasan ibn Sinan, al-wara itu sungguhnya mudah. Kata beliau, apa mudah? Ida ida rab, rabaka syai'un fada'hu. Kalau kamu ragu terhadap sesuatu, tinggalkan, selesai. Ya. Iya. Ya. Bagi beliau memang mudah, karena beliau adalah seorang yang mukmin sadiq, orang yang saleh. Ya. Sangat mudah. Apa yang meragukan, tinggalkan. Tapi teori yang mudah ini tidak semua orang bisa. Ada yang suatu yang betul-betul meragukan, tetapi ini untungnya besar. Ah, sudahlah. Masih subhat ini belum haram, kan begitu. Ternyata kata San rahimahullah ibni Abi Sinan, sungguh yang namanya warak itu mudah. Tinggal lihat kalau apa yang meragukan hatimu tinggalkan. Berkata Hisham ibn, ibn Hassan, Faraka Muhammad ibn Sirin arba'ina alfan fima la tarawna bihi al-yawma ba'san. Kata Hisham ibn Hassan, Muhammad ibn Sirin meninggalkan 40 ribu. Ini waktu itu harga tinggi sekali. Pada perkara-perkara yang hari ini masih dianggap tidak mengapa. Yang hari ini masih dianggap tidak mengapa, tapi beliau sudah meninggalkannya. Tidak. Kehati-hatian. Karena kehati-hatiannya, beliau tidak mau mengambil keuntungan 40 ribu. Karena sesuatu yang meragukan. Yang hari ini dianggap biasa. Wa kana al-Hajjaj ibn Dinar qad ba'atha ta'aman ila al-Basrah ma'a rajulin wa amarahu an yabi'ahu yawma yadkhul bi si'ri yawmihi. Hajjaj bin Dinar telah mengutus seseorang membawa makanan barang dagangannya ke Basrah bersama seseorang wa amarahu an yabi'ahu dan diperintahkannya untuk menjual bisi'r yaumihi dengan harga hari itu jual dengan harga pasar hari itu. Fa'atahu boleh? Maka datanglah suratnya. Ini qadimtul Basrah. Aku datang ke Basrah. Fawajadtu ta'ama mubaghadan Tuhu. Aku datang ke Basrah, kata si orang yang disuruhnya. Ternyata aku datang di Basrah, orang dalam keadaan tidak suka barang itu, makanan-makanan itu. Maka aku tahan. Fazadat ta'am. Fazdadtu fihi kada wa kada. Maka bertambahlah harga makanan tadi. Dan kemudian aku tambah harganya sekian dan sekian. Fakataba ilaihil hajjaj innaka qad khuntana. Engkau telah berkhianat kepadaku. Lihat pesuruhnya yang kalau sekarang dianggap cerdas. Wah, kamu cerdas memang. Karena untungnya lebih besar. Ternyata beliau justru marah engkau telah berkhianat. Mengkhianatiku. Bukankah aku bilang kepadamu, jual dengan harga pasar hari itu. Ketika dilihat harga pasar di dalam keadaan sedang jatuh. Sehingga manusia sudah mubukatan atau sudah tidak suka barang itu, makanan itu. Sehingga dia tahan untuk besok-besoknya. Ketika orang sudah mencari, dia keluarkan dengan harga yang lumayan. Dia pikir akan menyenangkan pesuruhnya. Ternyata dijawab oleh Hajjaj bin Dinar, "Qad khuntana." Sungguh engkau telah berkhianat kepada kami. Wa 'alimta bi khilafi ma amarnak. Amilta bi khilafi ma amarnak bihi. Engkau telah mengerjakan bukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Fa idza ataka kitabi, kalau datang suratku ini, fatasaddaq bi jami'i thamani dzalika ta'am kalau datang suratku ini, maka sodakohkan semua keuntungan makanan itu. Ala fuqara il Basrah. Untuk fuqara di Basrah. Faya laitani uslim idza fa aslam idza fa'alta dhalik. Falaytani uslim idza fa'alta dhalik. Semoga aku selamat kalau engkau melakukan seperti itu. Atau aslam. Semoga aku selamat kalau engkau melakukannya. Lihat. Ya. Orang-orang yang wara, orang-orang yang sangat berhati-hati. Memegang hadis, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Sehingga beliau ketika menyuruh budaknya untuk membawa barangannya ke Basra jauh, negeri yang jauh dengan bawa perdagangan yang besar, jual dengan harga hari itu. Ternyata sampai di sana dia tidak menjualnya. Ketika melihat harganya dalam keadaan sedang jatuh, dia tunda. Ketika harganya mulai naik, baru dia dua. Alias ditimbun ternyata bukan menyenangkan majikannya. Majikannya ketika mendengar suratnya marah dan menulis surat barasan. Qad khuntana, engkau telah berkhianat kepada kami. Engkau telah melakukan apa yang tidak aku suruh. Bukankah aku menyuruh kamu untuk menjualnya dengan harga hari itu? Kalau harga hari itu jelek, jual seperti itu. Berarti memang aku dalam keadaan tidak mendapatkan keuntungan. Maka, karena engkau telah berkhianat, keuntungannya dia tidak ambil. Karena khawatir. Karena ada raib. Idza rabaka syai'un fada'hu. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan Ibn Sinan. Kalau sesuatu menggelisahkan kamu, meragukan kamu, tinggalkan. Maka diperintahkan pada budaknya, pada anak buahnya. Semua keuntungan dari makanan itu sodakohkan kepada orang-orang fakir di Basrah. Mudah-mudahan aku selamat. Ini selamat dari adab Allah karena engkau mensodakohkannya. Wa tanazzah Yazid Ibn Zuray' an khamsimi'ati alfin min mirasi abihi. Demikian pula tanazzaha Yazid. Yazid Ibn Zuray' tanazzaha menghindari. Khamsimi'at alf 500 ribu harta dari warisan bapaknya. Dia tidak mau, dia menghindari. Falam ya'khudhu, tidak mau mengambilnya. Wa kana abuhu yalil a'mala lis-salatin hanya karena bapaknya bekerja untuk sultan, untuk penguasa. Wa kana Yazid ya'malul khaws wa yataqawwatu minhu ila an mata rahimahullah. Sedangkan beliau Yazid sendiri makan minum sehari-harinya bekerja untuk membuat zinbil, untuk membuat apa? keranjang dari daun daun apa? Daun kurma. Dianyam, bikin keranjang, dijual. Bukan dalam keadaan kaya. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan pas-pasan. Membikin keranjang dari kurma, eh, dari daun-daun kurma, kemudian dijual. Dan dia makan dengan hasil kerjaan itu sampai matinya. 500 ribu harta yang diwariskan atau diwarisi dari bapaknya dia tidak ambil semuanya. Itu pun sama dalam rangka warak kehati-hatian dan akan didapat oleh orang yang seperti ini ketentraman hati. Dak mayaribuk ila yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat hatimu gelisah kepada apa yang membuat hatimu tentram. Qul inna wa fi hadha uh, wa kana al-miswar Ibn Makhramah qad ihtakara ta'aman kathira, fara'a sahaban fi fil kharif fakarihahu فقال ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين فآلي أن لا يربح فيه شيئا فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال له عمر جزاك الله خيرا مسور ابن المخرمة قد احتكر طعاما كثيرا dia telah memberi Ihtakara ta'aman kathir. Membawa barang dagangan dalam bentuk makanan yang banyak. Tiba-tiba melihat. Makanan itu artinya gandum dan jenisnya. Melihat hujan, mendung akan hujan. Langsung dia nggak suka. Wah gawat ini. Kalau hujan, makananku akan hancur dan akan begini akan begitu. Tapi kemudian sadar. Sadar bagaimana aku berbuat seperti ini. Aku benci dengan sesuatu yang memanfaatkan seluruh kaum muslimin. Fa'ali an la yirbaha fihi syai'an maka setelah itu dia ridho. Walaupun makanan saya tidak untung sedikit pun gak apa-apa. Yang penting kaum muslimin gembira dengan hujan itu. Disampaikan yang demikian kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Nah, entah yang dijualnya dalam bentuk apa. Apakah gandum dan sejenisnya yang kadang-kadang kena hujan, mereka nggak suka. Kalau sudah kena air, walaupun sedikit menggumpal-menggumpal begitu, apa lembab.